InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan kitab Tauhid Masih dalam Pembahasan bab yang ke-61 Yaitu tentang Larangan keras Membuat Gambar-gambar bernyawa Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan Rincian para ulama' tentang masalah gambar bernyawa. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pada dalil yang ketiga. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, Walahuma an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin finnar." Setiap orang yang membuat gambar bernyawa tempatnya di neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Akan dijadikan untuk setiap gambar bernyawa yang dia buat satu jiwa yang dengannya dia diazab di neraka jahanam. Inilah jemaah sekalian hadis yang ketiga yang menjelaskan kepada kita termasuk dosa besar orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Apakah itu berupa patung atau lukisan? Apakah dibuat dengan tangan atau dengan alat? Patung maupun lukisan. Dan patung tentu lebih berbahaya. Karena dia lebih mirip aslinya. Patung itu dari batu dipahat, diukir ataukah dari kayu? atau dari tanah liat dan sebagainya. Apabila dia berbentuk gambar bernyawa, maka semuanya terlarang. Dan yang dimaksud bernyawa itu adalah manusia dan hewan atau yang menyerupainya. Dan kategori gambar bernyawa adalah yang memiliki kepala karena dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as suratul ra'su." Hakikat gambar itu adalah kepalanya. Jadi kalau sudah tidak memiliki kepala, maka itu tidak lagi dihukumi sebagai gambar bernyawa. Jemaah sekalian, hadis ini sangat jelas sekali menerangkan kepada kita haramnya membuat gambar bernyawa. Bahkan ancamannya keras sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang membuat gambar bernyawa tempatnya di neraka. Kemudian akan Allah ciptakan setiap satu gambar atau patung yang dia buat memiliki satu jiwa lalu akan mengazab dia di neraka jahanam. Jadi subhanallah, makin banyak yang dia buat, makin dahsyat azab yang akan dia derita di neraka jahanam. Oleh karena itu, kita jangan sampai memandang sepele permasalahan ini. Ancamannya berat sekali. Jangan sampai kita pandang ini hal yang sepele. Walaupun sangat disayangkan banyak umat Islam tidak memahami permasalahan ini. Ada yang menganggapnya itu hanya seni, bahkan ada yang menjadikannya sebagai profesi dan dibanggakan. Dibuat sebuah pertunjukan seni, bahkan dijual mahal, dibuat pameran dijadikan koleksi museum dan sebagainya. Padahal ini dosanya sangat besar sekali. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian bahwa jalan keselamatan adalah mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut-ikutan orang banyak, orang banyak belum tentu benar. Walaupun banyak orang melakukan hal ini atau banyak orang menganggap itu hal yang sepele, atau hal yang biasa-biasa saja, bukan sebuah hal yang terlarang. Maka tentu kalau kita ikut-ikutan mereka, kita akan tersesat. Oleh karena itu, dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita bahayanya kalau kita menilai kebenaran berdasarkan pendapat orang banyak. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi jamaah sekalian, mayoritas manusia itu tersesat. Jadi jangan sampai kita menilai benar dan salah dengan mengikuti pendapat orang banyak. Ini sudah jelas-jelas, hadisnya sangat banyak. Walaupun orang banyak tidak tahu dan bahkan mereka anggap bagus, mereka anggap baik melukis manusia atau hewan-hewan, menggambar atau membuat patung-patung, mereka anggap hal yang bagus, hal yang baik. Iya. Kita masuk hadis yang berikutnya. Walahuma anhu marfu'an. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim secara marfu. Marfu itu artinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah, hadis yang kita bahas ini empat hadis berturut-turut. Ini hadis yang keempat. Semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Tingkatan hadis yang paling sahih Walaupun kenyataannya banyak orang nggak tahu. Banyak orang tidak memahami hukum membuat gambar bernyawa ini. Padahal hadis-hadisnya sangat banyak, bahkan hadis yang paling sahih yaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim itu riwayatnya sering diistilahkan para ulama dengan muttafaqun alaih. Artinya disepakati atasnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ulama ahli hadis seluruhnya sepakat Apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, sudah pasti sahih. Kenapa? Mereka sudah teliti. Mereka sudah pelajari semuanya. Kalau Al-Bukhari dan Muslim sepakat, pasti itu benar. Maksudnya sahih hadisnya. Iya. Ini luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada para ulama ahli hadis. Dengan mereka Allah Azza wa Jalla menjaga syariat yang mulia ini. Iya. Kita masuk hadis yang keempat juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin barang siapa yang membuat satu gambar bernyawa di dunia atau membuat patung di dunia maka dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh di hari kiamat kelak padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya inilah jemaah sekalian hadis yang keempat masih menjelaskan tentang azab yang akan Allah timpakan kepada orang yang membuat-buat gambar bernyawa bentuk azab yang lain yaitu dia dipaksa oleh Allah untuk menciptakan atau meniupkan ruh pada gambar-gambar atau patung-patung yang dulu dia buat di dunia. Berarti makin banyak yang dia buat, makin banyak dia mendapatkan azab. Iya. Nah, jemaah sekalian, dari beberapa hadis yang telah kita lewati, maka kita telah mendapatkan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam empat bentuk azab. Empat bentuk azab. Atau empat bentuk ancaman. Ancaman yang pertama disebutkan di dalam hadis yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi azaban. Orang yang membuat gambar bernyawa itu termasuk yang paling keras azabnya. Subhanallah. Jadi orang yang diazab di neraka itu bertingkat-tingkat. Dan yang membuat buat patung atau gambar bernyawa termasuk yang paling keras. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan setiap satu gambar yang dia buat menjadi satu nyawa yang dengan itu dia akan diazab di hari kiamat. Dengan itu dia akan diazab di hari kiamat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh. Padahal tentu dia tidak sanggup melakukannya. Ini juga bentuk azab kepadanya. Kemudian yang keempat sebagaimana dalam hadis yang kedua ditegaskan kullu musawwirin finnar setiap orang yang membuat gambar bernyawa tempatnya di neraka. Ada lagi yang kelima jemaah sekalian. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari tapi tidak disebutkan oleh penulis dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu. Di situ disebutkan dia dilaknat. Dia adalah orang yang terlaknat. Jadi semuanya ada lima Lima bentuk ancaman Lima bentuk ancaman Terhadap orang yang membuat-buat gambar bernyawa Iya Itu di akhirat Kecuali yang kelima Itu berlaku di dunia dan di akhirat Dia dilaknat Dilaknat di dunia artinya Dijauhkan dari rahmat Allah Ada lagi Ancaman lain di dunia Disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk di rumah yang padanya ada anjing dan gambar bernyawa. Jadi ini ancaman di dunia. Para malaikat tidak akan mau memasuki rumahnya kalau malaikat tidak mau masuk rumah, maka yang berpesta di rumahnya adalah setan-setan. Ini rumah yang disenangi oleh setan. Tidak dimasuki oleh para malaikat. Kenapa? Malaikat benci pelanggaran syariat yang terdapat di dalam rumah tersebut. Yaitu ada anjing, begitu pula ada gambar atau patung-patung bernyawa. Iya. Dan para ulama menjelaskan Maksud para malaikat yang tidak maksud di sini tidak masuk ke rumahnya adalah malaikat rahmat. Para malaikat yang Allah tugaskan untuk membawa rahmat Allah. Adapun malaikat maut tetap masuk. Kalau sudah ajalnya, dimanapun dia berada, malaikat maut akan datang. Iya. Jemaah sekalian, kita akan masuk hadis yang terakhir di dalam bab ini. Wali Muslimin an Abil Hayyaj dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari tabi'in yang mulia Abul Hayyaj beliau adalah Hayyan bin Husain Al-Asadi nama aslinya adalah Hayyan bin Husain Al-Asadi rahimahullahu taala beliau adalah murid sekaligus pegawai dan panglimanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, Qala li Aliun radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata kepadaku. Maksudnya adalah ketika Ali menjadi khalifah maka beliau menugaskan tabi'in ini Abu Hayyaj Al-Asadi pegawainya apa tugasnya? Kata beliau, Ali berkata kepadaku, "Ala ab'atsuka ala ma alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, aku akan mengutus engkau untuk menunaikan satu tugas yang dulu pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Apa tugas itu? Ada dua. Yang pertama, Allah tada asuratan illa tomastaha. Jangan kamu biarkan ada gambar atau patung bernyawa kecuali kamu hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan jangan kamu biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir di dalam bab ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Hadis ini jelas terkait dengan pembahasan kita diharamkan membuat gambar-gambar bernyawa. Apakah patung-patung ataukah lukisan-lukisan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menghancurkan yang sudah terlanjur dibangun atau dibuat. Beliau suruh hancurkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah ikut menghancurkan sendiri patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seluruh para sahabat untuk ikut menghancurkannya dan memerintahkan secara khusus sahabat-sahabat tertentu untuk patung-patung tertentu. Iya. Seperti Khalid bin Walid ditugaskan untuk menghancurkan Uzza. Kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah ditugaskan untuk menghancurkan Lata. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ditugaskan untuk menghancurkan Manat. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap patung-patung atau gambar-gambar bernyawa tersebut dihancurkan. Makanya di sini ada pelajaran penting bahwa sekedar memilikinya itu tidak dibolehkan. Sekedar memilikinya tidak dibolehkan. Walaupun hanya sekedar koleksi atau disimpan atau diletakkan dalam lemari, nggak kelihatan, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghancurkannya, merusaknya. Iya. Dan kalau kita mau merusak, cukup dirusak bagian kepalanya saja, itu sudah dianggap tidak lagi sebagai gambar bernyawa sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Ukuran utamanya adalah bagian kepalanya. Iya. Jadi subhanallah sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu secara khusus untuk menghancurkan semua gambar bernyawa apapun yang beliau lihat. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah ketika menjadi pemimpin kaum muslimin, beliau juga memberi tugas secara khusus kepada pegawainya, kepada tentaranya, panglimanya untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Jadi jamaah sekalian, apa artinya ini? Ini tugas negara. Ini penting sekali, nggak main-main. Negara yang memerintahkan untuk menghancurkan patung-patung tersebut. Begitu pula meratakan gambar apa namanya kuburan yang ditinggikan. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada faedah penting bahwasanya yang berhak, yang boleh menghancurkan patung-patung milik orang lain hanyalah negara. Kita tidak boleh. Karena akan muncul mudarat yang besar kalau kita yang menghancurkan milik tetangga. Ya. Terjadi perang, ya. Kalau negara, negara punya kekuatan. Iya. Tapi kalau milik kita sendiri tidak masalah. Milik kita sendiri kita hancurkan. Begitu pula kuburan-kuburan yang ditinggikan. Maka negara berhak bahkan wajib untuk mengembalikan kuburan itu seperti bentuk asli. Dan ini yang dimaksud dengan meratakan. Bukan meratakan habis rata tanah tidak tapi dikembalikan seperti bentuk asli. Bentuk aslinya adalah kurang lebih satu jengkal dari tanah. Meninggi satu jengkal dari tanah. Iya. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan yang sudah dibangun, beliau perintahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada pasukannya untuk menghancurkannya. Dikembalikan seperti bentuk aslinya. Sekali lagi ini juga tugas negara, negara yang melakukannya. Kuburan milik orang lain, jangan kita yang melakukannya. Tapi kalau orang tua kita sendiri, boleh saja. Kita kembalikan seperti bentuk asli. Dan itu juga memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau kita hancurkan, keluarga lain gak setuju, nanti perang saudara, maka itu ditunda sampai mereka paham. Dijelaskan kepada mereka, kuburan itu harus dikembalikan seperti aslinya, tidak boleh dibangun. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis ini juga mengandung pelajaran larangan keras membangun kuburan. Larangan keras membangun kuburan. Dan ini kasusnya juga mirip dengan membuat gambar-gambar bernyawa. Subhanallah, kaum muslimin tidak mengenali lagi syariat ini. Dan inilah jemaah sekalian pentingnya menuntut ilmu agama. Kalau kita ikut kebiasaan orang, kalau kita ikut apa yang dilakukan kebanyakan orang, maka kita akan tersesat. Tapi hendaklah yang kita jadikan pegangan dalam hidup kita adalah bimbingan Allah dan Rasulnya. Faktanya, gambar bernyawa dilarang keras dalam syariat, tapi kebanyakan orang melakukannya. Begitu pula membangun kuburan, meninggikan kuburan. Walaupun dalam syariat dilarang keras, bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk menghancurkan yang sudah dibangun, tapi banyak orang melakukannya. Bahkan tidak dilarang dan cenderung disetujui oleh sebagian para ustadz, para kiai. Para ustadz, para kiai, mereka bisa benar, bisa salah. Kalau mereka salah, jangan kita ikuti. Ikutilah yang tidak mungkin salah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik, rahimahullah taala, kullun yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadal qabr. Setiap orang, siapapun dia, sedalam apapun ilmunya, pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak. Kecuali pemilik kubur ini. Sambil beliau menunjuk ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendapat siapapun dia, kalau bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tertolak. Iya. Dan dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang lain dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al qabr wa ayyubna alaih wa ayyuk ada alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan membangun di atasnya dan duduk di atasnya. Jadi tiga larangan dalam hadis ini. Yang pertama larangan mengapuri kuburan. Maksudnya adalah menyemen kuburan. Mengapuri kuburan maknanya menyemen kuburan. Ya, sekarang malah diperdagangkan kan? Apa namanya itu? Nisan. Ya. Diperdagangkan padahal dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, larangan membangun di atasnya ini mencakup umum, bermakna umum. Apakah dibangun dari semen atau batu-batuan atau dari kayu atau dari kemah kecil misalkan ditaruh di atasnya, dibangun di atasnya, maka ini tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga, larangan duduk di atasnya. Kalau duduk saja dilarang apalagi menginjak melangkahi Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat sekedar dijadikan senderan tidak dibolehkan. Bahkan juga ketika kita masuk kompleks kuburan, kita disuruh lepas sandal. Kenapa jemaah sekalian? Seorang muslim itu mulia hidupnya dan matinya. Kita juga mengucapkan salam. Iya. Jadi tiga larangan dalam hadis ini. Ada tambahan dalam riwayat at tirmidhi Masih dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Apa tambahannya? Wa ayyuktaba 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atasnya. Dilarang menulis di atasnya. Tapi coba kita lihat kuburan kaum muslimin penuh dengan tulisan-tulisan tanggal lahirnya, tanggal wafatnya. Ada yang sampai bintang jasanya. Ya lengkap di situ. Iya. Padahal dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kuburan? Cukup diletakkan sebuah batu di bagian kepalanya. Seperti yang dilakukan Nabi SAW terhadap kuburan Uthman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Iya. Dan jemaah sekalian, lebih parah lagi jika itu kuburan orang soleh. Ini lebih terlarang lagi untuk dibangun. Kenapa? potensi untuk disembah lebih besar lagi kalau dia orang soleh. Kalau dia orang nggak jelas, nggak punya jasa, bukan orang yang dikenal dengan kesolehan, mungkin tidak terlalu berbahaya. Justru kuburan para wali, para ulama, orang soleh, justru itu yang lebih berbahaya. Dan ketika orang masuk kuburan, lalu dia lihat, kok ini ada kuburan yang tampil beda, megah sendiri, beda dengan kuburan yang lain. Maka setan membisikkan dalam hatinya, ini kuburan spesial. Kamu bisa mencari berkah di situ. Dia bisa mengabulkan doamu dan seterusnya. Jadi menyebabkan manusia terjerumus dalam kesyirikan. Dan ini bukan teori, ini fakta terjadi. Ini adalah fakta terjadi. Orang yang berdatangan di kuburan para wali tidak murni ziarah. Tidak murni ziarah, mungkin ada masih ada yang betul-betul ziarah, tapi tidak sedikit untuk berdoa kepada para wali tersebut. Padahal doa itu ibadah. Barang siapa berdoa kepada selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan atau mencari berkah dari kuburan para wali. Itu juga syirik. Yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Atau bawa pulang batu-batuan di kuburannya untuk dijadikan jimat. Ini fakta jemaah sekalian yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi di zaman ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, dilarang keras dalam syariat menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ini juga hadis-hadisnya sangat banyak. Di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika berhijrah ke negeri Habasyah maka beliau melihat sebuah gereja yang namanya gereja Maria gereja Maria karena Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani maka beliau menceritakan gereja itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keindahannya dan apa yang ada dalam gereja tersebut yaitu ada kuburan dan ada gambar-gambar atau patung-patung. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, "Ulaika idza mata fihi rajulu salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidah, thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah mereka adalah satu kaum apabila mati orang soleh di tengah mereka atau hamba yang soleh maka apa yang mereka lakukan? Mereka bangun di atas kuburannya itu tempat ibadah. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian mereka buat patung-patung atau gambar-gambar di dalamnya. Mereka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Jadi jemaah sekalian, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah membangun masjid atau tempat ibadah di kuburan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan orang Nasrani. Kebiasaan orang Nasrani. Yahudi juga begitu. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Juga riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan detik-detik menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pesan-pesan penting yang beliau sampaikan. Di antaranya apa jemaah sekalian? Laknatullahi alal yahudi wan nasara Ittakhadhu kubura anbiya'ihi masajidah Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan ulama mengatakan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu dilarang mencakup tiga bentuk larangan. Larangan yang pertama beribadah di kuburan. Beribadah di kuburan walaupun tidak ada bangunan. Larangan yang kedua, larangan membangun kuburan, membangun masjid, tempat ibadah di kuburan. Dan larangan yang ketiga, larangan mengubur di masjid. Jadi tiga-tiganya terlarang berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sekali lagi jamaah sekalian, ini juga fakta yang sangat kita sesalkan dan sangat kita sayangkan. Hadis-hadis sangat banyak melarang keras, tapi sebagian kaum muslimin masih melakukannya dan mereka anggap itu baik malah. Mereka anggap justru ibadahnya lebih afdol. Mereka anggap doanya lebih diterima oleh Allah kalau berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh. Padahal larangannya sangat keras di dalam syariat. Jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang belum tentu sebagai kebenaran. Apa yang dilakukan oleh ustadz sekalipun, oleh seorang ulama, oleh seorang kiai, oleh seorang habib, belum tentu benar. Ini faktanya. Banyak orang yang dianggap ulama, dianggap kiai, mereka justru malah yang memimpin untuk beribadah di kuburan-kuburan. Padahal hadis-hadis yang melarangnya sangat keras sekali dan sangat banyak. Iya. Yeah. Dan Nabi SAW mengatakan itu kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Dengan sebab itu Allah melaknat mereka. Makanya jemaah sekalian dalam perbuatan itu terkandung juga tasyabuh, penyerupaan. Jadi banyak sekali bentuk pelanggaran syariat di dalamnya. Pertama, menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengada-ada dalam agama. Yang ketiga, mengantarkan kepada kesyirikan bahkan sudah jadi syirik. Kemudian yang keempat, itu juga tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan yang anehnya jemaah sekalian, mungkin orang kafir pun kalah. Ya, kalah semangat. Dibandingkan sebagian kaum muslimin dalam melakukan ritual-ritual ini, beribadah di kuburan, membangun masjid di kuburan atau mengubur orang soleh di masjid. Terutama jemaah sekalian sering saya ingatkan orang yang memberi wakaf. Jangan sampai dia minta dia dikuburkan di situ. Dia beri wakaf, dia sudah dapat pahala. Ketika dia minta dikuburkan di situ, batal pahalanya. Kenapa? Masjidnya sudah nggak boleh dijadikan tempat ibadah. Masjidnya sudah tidak boleh dijadikan tempat ibadah, dilarang keras oleh Rasulullah SAW ketika dia dikubur di masjid. Dan juga kalau dia sudah wakaf itu sudah bukan miliknya. Sudah bukan miliknya, milik kaum muslimin. Jangan sampai seperti dalam sebuah hadis sahih Nabi SAW mengatakan orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Jadi orang yang sudah wakaf itu sudah milik kaum muslimin. Dan juga jemaah sekalian, ketentuan dalam penguburan untuk kaum muslimin tidak boleh ada kuburan khusus. Nggak boleh kita bikin kuburan khusus di rumah kita. Walaupun tanah kita sendiri. Atau lebih parah lagi di masjid. Walaupun kita yang wakafkan. Tapi kita harus dikubur di pekuburan umum kaum muslimin. Iya. Kalau dikhususkan untuk kaum muslimin itu harus Nggak boleh dicampur-campur dengan orang-orang kafir. Tapi dikhususkan untuk keluarga saja, maka ini tidak dibolehkan. Ini termasuk mengada-ada dalam syariat. Kalau dikhususkan kuburan untuk keluarga saja. Kuburan sejak zaman Nabi SAW itu berlaku umum. Untuk seluruh kaum muslimin. Kecuali yang spesial. Siapa yang spesial? Tiga orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya dikuburkan di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang spesial lagi adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka dikuburkan di tempat mereka mati syahid. Makanya para syuhada Uhud dikuburkan di Uhud. Itu yang spesial, yang mati syahid. Tapi secara umum kita nggak boleh dikuburkan di tempat khusus, tapi di kuburan kaum muslimin. Iya. Pembahasan terakhir jemaah sekalian, Mungkin ada yang bertanya-tanya dan sering saya ditanya, bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada sebagian orang mereka jadikan ini dalih. Bukan dalil tapi dalih. Untuk membenarkan ritual mereka beribadah di kuburan atau membangun masjid di kuburan atau mengubur orang soleh di masjid. Maka jemaah sekalian, minimalnya memberikan tiga jawaban memberikan tiga jawaban terkait dengan kuburan Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Jawaban yang pertama, yang memasukkan, yang memasukkan kuburan Nabi Muhammad SAW sehingga terkurung dengan masjid itu adalah manusia. Dia tidak mendapatkan wahyu dari Allah, bukan pula sahabat Nabi Muhammad SAW, tapi seorang gubernur di akhir masa sahabat. Dan para sahabat yang masih hidup ketika itu, begitu pula para ulama besar dari generasi tabi'in mengingkari perbuatannya. Tapi mereka tidak bisa apa-apa karena dia gubernurnya, karena dia penguasanya. Artinya jemaah sekalian, itu bukan perintah Allah, bukan perintah Rasulullah SAW dan diingkari para ulama. Sekarang pertanyaannya, pantaskah perbuatan orang itu kita jadikan dalih untuk menentang hadis-hadis yang begitu banyak? Nggak pantas jemaah sekalian. Hadis-hadis jelas, banyak sekali. Lalu kita berdali dengan perbuatan manusia untuk menentang hadis-hadis yang sangat jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau seandainya yang melakukan adalah Abu Bakar dan Umar, nggak pantas kita jadikan alasan untuk menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama." Aku qala Rasulullah SAW, alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu menimpa kalian dari langit. Karena aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda, lalu kalian menentang dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ulama yang paling besar, ulama yang paling berilmu, murid langsung Rasulullah SAW. Tapi kalau mereka salah, nggak boleh kita jadikan pendapat mereka untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga pesan imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya berpesan, jangan ikut kami kalau kami salah. Kalau kami menyelesaikan petunjuk Nabi SAW, jangan ikut kami. Dan yang paling banyak berpesan seperti itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnatin min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'u ma qultu." Kalau kamu dapatkan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tinggalkan pendapatku. Itu pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi para ulama itu melarang kita bersikap fanatik terhadap pendapat mereka. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kata para ulama, sampai hari ini pun itu masih rumah Aisyah. Bukan bagian dari Masjid Nabawi. Ini hakikatnya. Walaupun dia sudah terkurung dengan Masjid Nabawi, tapi sampai hari ini itu masih dikatakan rumah Aisyah. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW, para nabi itu dikuburkan di tempat di mana mereka wafat. Dan tidak ada catatan Aisyah atau ahli warisnya mewakafkan rumahnya untuk masjid tidak ada. Jadi yang tidak boleh adalah tanah wakaf masjid lalu kita jadikan kuburan. Iya. Jadi sampai hari ini pun sebenarnya itu masih rumah Aisyah radhiyallahu anha bukan bagian dari Masjid Nabawi. Jawaban yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir. Kalau seandainya kita setuju, okelah okay kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, maka itu adalah pengecualian. Kenapa harus diperkecualikan? Karena ini masjid spesial. Kalau kita nggak sholat di situ, kita kehilangan satu solat yang nilainya seperti seribu solat di masjid lain. Tapi jemaah sekalian, seandainya kita nggak bisa solat di masjid Sunan Ampel di Surabaya, karena ada kuburan di situ, kita solat di masjid lain, pahalanya sama. Nggak ada bedanya, pahalanya sama. Siapapun yang dikubur di situ, wali yang paling tinggi sekalipun, ketahuilah mereka tidak setuju dijadikan kuburan mereka sebagai tempat ibadah dan tidak menjadi spesial masjid itu karena mereka dikubur di situ. Malah sebaliknya, masjid itu menjadi terlarang untuk dilakukan solat padanya. Dan ketika kita tidak solat di situ dan kita solat di masjid yang lain sama, tidak ada bedanya. Pahalanya sama, semua masjid pahalanya sama kecuali tiga masjid yang berbeda. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.